juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain dan pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian di pertemuan yang lalu. Tema yang kita angkat di pertemuan yang lalu adalah meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menjelaskan apa itu rahmat, beberapa bentuk rahmat dan efek positif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla dilembutkannya hatinya dilunakan, dihindarkan dari keras, kasar, kemudian ditundukkan hawa nafsunya dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijerangkan di pertemuan yang lalu. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ada sebab-sebab yang umum ada sebab-sebab yang khusus. Maksud sebab yang khusus adalah melakukan amalan-amalan khusus yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mulai dari penyebab umum teraihnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang akan memperoleh rahmat Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 132 wa Allah wa rasul la'allakum tuflihun eh la'allakum turhamun taatilah oleh kalian Allah dan Rasul la'allakum turhamun agar kalian menjadi eh, agar kalian memperoleh rahmat agar kalian dirahmati lafad la'alla kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah adalah lafaz yang mengandung kepastian. La'allakum turhamun pasti kalian akan peroleh rahmat. Jangan difahami dari segi makna dalam bahasa kita. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Lalu diartikan mudah-mudahan mah bisa tercapai bisa tidak ya. Jangan memahami sesuatu dari tarjamah nanti lain beda. Kalau la'alla dalam bahasa Arab maknanya pasti. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa rahmat bisa diraih dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah <clears throat> ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau, "In Allah war rasul." Apabila kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Dan curahan rahmat Allah akan berbentuk dua hal. Pertama, Allah akan mempermudah kalian untuk meraih apapun yang kalian inginkan. Yang kedua, Allah akan menghilangkan apapun yang kalian khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan terjadi menimpa kita, Allah lindungi. Allah akan hindarkan. Apa yang kita harapkan akan teralami, teraih oleh kita, Allah akan mudahkan semuanya untuk kita. Ini makna dari rahmat yang terdapat di dalam ayat ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kata beliau min al ayah wujubu ta'atillahi wa rasulihi. Dari had, dari ayat ini kita mengetahui wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya untuk apa? Untuk memperoleh rahmat ilahiyah. Linaili rahmah al-ilahiyah. Lalu beliau merinci apa yang dimaksud rahmah al-ilahiyah dalam ayat ini yaitu permia eh, maaf dan ampunan dari Allah serta dimasukkannya kalian ke dalam surga. Inilah poin yang pertama, taati Allah, taati Rasul. Maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Karena itulah maka dalam salah satu ayat Allah akan mengelompokkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ke dalam kelompok manusia-manusia terbaik. Allah berfirman, "Wa يُتِئِ اللَّهَ wa فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Mereka lah orang-orang yang ulaika alladzina an'amallahu alaihim akan disatukan, disatu kelompokan, dibarengkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Lihat para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang terbaik. Di setiap zaman, di setiap tempat, mereka lah orang-orang terbaik. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya satu golongankan dengan mereka. Dan inilah ciri khas orang yang sudah berada di atas syiratul mustaqim. Salah satu makna syiratul mustaqim yang dibeberkan oleh para ulama di antara Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan ihdinas syaratul mustaqim ada banyak makna syaratul mustaqim di sana salah satu, satu salah satu makna penafsiran syaratul mustaqim adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena syaratul mustaqim adalah syiratul ladhina an'amta alaihim. Syaratul mustaqim itu jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para surin. Orang yang taat kepada Allah di satu dengan mereka. Sebagaimana ayat tadi wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was solihin Jadi rahmat Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya jelas gamblang. Dalam bentuk apa? Tadi disebutkan oleh Syekh Al-Uthaymin dalam bentuk meraih apapun yang diinginkan, terhindar dari apapun yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan. Syekh Bakar Al-Jazairi menyatakan rahmat Allah berwujud ampunan Allah dan dimasukkannya ke dalam surga. Terus rahmat Allah bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul berupa syiratal mustaqim yang memang kita selalu minta di setiap sholat kita minimal 17 kali sehari semalam dengan mengatakan ihdinas syiratal mustaqim. Allah sudah kabulkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diberi hidayah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Inilah cara yang pertama untuk meraih rahmat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kedua, akrabkan diri kita dengan al al Karim. Kita sudah jelaskan ada tujuh sikap yang harus kita tunjukkan kepada Al-Quran. Sikap kita kepada Al-Quran, muamalah kita kepada Al-Quran, tujuh tuh minimal. Bukan minimal, pas lah. Pertama meyakini, mengimani bahwa Al-Quran ini wahyu Allah. Kedua membacanya, perlafal. Ketiganya memahaminya, mempelajarinya, tafsirannya. Keempat mengamalkannya. Kemudian yang kelima mengajarkannya atau mendakwahkannya. Nah, keenam berupaya menghafalkan dan ketujuh membelanya. Kalau ada upaya-upaya yang akan menghinakan, merendahkan Al-Qur'an, membuat Quran palsu dan seterusnya, dibela mati. Ini tujuh sikap. Sikap manapun dari tujuh sikap ini baik mempelajarinya, membacanya, menghafalkan itu semua mengundang turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat atau dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya Al-Quran surah Al-An'am 155. Allah berfirman, وَهَذَا kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Quran. Kami turunkan kitab ini yang penuh barokah. Fattabi'u, ikuti oleh kalian Quran ini. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allakum turhamun agar kalian dapat rahmat. Mengikuti Quran dijamin dapat rahmat. Apapun bentuk dari mengikuti Quran itu tujuh poin yang tadi diterangkan, yang tadi dijelaskan. Makanya kita banyak melihat oh, apa namanya hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas kaum muslim terhadap Al-Quran, siapapun yang akrab bermuamalah dengan Al-Quran, memperoleh beragam jenis rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bisa ampunan, bisa pahala, bisa ada apa namanya kumpulan para malaikat yang turun di sana serta sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikat kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran bahkan mendengarnya pun orang lain baca Al-Quran kita sengaja mendengar itu dapat rahmat Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengar dan diamlah, simak tuh, hayati setiap yang kita dengar dari bacaan Al-Qur'an Al-Qur'an, la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Mendengarnya aja dapat rahmat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim berkata Nabi SAW, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah, yatsluna kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Di masjid seperti ini. Lalu mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Dan Mempelajari isinya di antara sama mereka. Tidak sekedar baca, mungkin menggali tafsirnya. Kecuali malaikat akan datang. Hafat sumul malaikat Terus wa humur rahmah. Mereka akan dicurahi rahmat. Wa unzilat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah, ketentraman jiwa. Wa dzakarahumullahu fiman indah Allah pun menyebut-nyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan salawat dari Allah. Salatullahi ala amdi thanaahu alaihi indal malaikah. Kata Imam Abu Aliyah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya pujian, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Salah satu yang dapat salawat dari Allah itu, pujian dari Allah itu, orang yang kumpul di masjid lalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk membaca dan mempelajari. Ayat hadis ini empat. Ada naungan para malaikat, kumpulan para malaikat, dikerubuti oleh para malaikat. Ada rahmat, ada sakinah ketentraman jiwa, ada pujian Allah atau sholawat Allah. Dari empat ini lahir nanti beberapa kebaikan lain. Sakinah punya dampak positif lain. Rahmat punya dampak positif lain. Demikian juga yang lain-lain. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'imanim. Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi sakinah fungsinya menambah iman, menguatkan iman, mengokohkan iman. Rahmat yang Allah turun, sudah dijelaskan kemarin, membuat hati kita yang kasar menjadi lunak. Sifat kita yang keras menjadi lembut. Kemudian ditundukkan hati kita kepada kitab Allah dan sunnah Rasul bukan kepada hawa nafsu dan banyak lagi efek positif dari rahmat Allah Azza wa Dan rahmat turun salah satunya adalah karena Al-Quranul Karim. Baik membacanya, menghafalkannya, ataupun mengajarkannya, apalagi mengamalkannya, membelanya, dan seterusnya. Tak heran kalau orang yang belajar mengajarkan Al-Quran menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa mereka menjadi manusia terbaik? Tadi itu ada rahmat, ada sakinah, ada pujian Allah, ada salawat para malaikat. Salawat para malaikat itu doa mereka tuh agar Allah memberi ampunan, memberi rahmat. Selama orang itu baca Quran, mempelajari, mengajarkan Al-Quran, selama itu malaikat berdoa, Allahumma gfirlahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah ampuni mereka, Ya Allah rahmati mereka. Jadi selama belajar mengajarkan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, dosa murudul, berjatuhan, pahala dikucurkan dengan jumlah yang sangat banyak, Pahala dari membaca Al-Quran kan per huruf. Satu huruf sepuluh kali. Sepuluh pahala. Alif Lamim aja sudah tiga puluh pahala tuh. Bismillahirrahmanirrahim aja sudah seratus sembilan puluh pahala tuh. Karena sembilan belas huruf tuh. Per huruf tuh. Di apanya? Diberikan balasannya. Ya. Jadi pahala besar banyak. Ampunan turun rahmat Allah tercurah gitu ya pujian Allah pujian para malaikat kepada orang tersebut dan banyak lagi aspek lain derajat kemuliaan juga diangkat lebih tinggi oleh Allah pantas mereka menjadi manusia terbaik khairukum man ta'allamal quran wa 'allamahu Nah, karena mereka menjadi manusia terbaik dengan seabrek rahmat, seabrek karunia, seabrek pemberian dari Allah Azza wa Jalla, ya. Semua yang Allah berikan itu mau nambah iman, menguatkan, meninggikan juga derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum. Karena kitab Al-Quran ini. Dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena kitab Al-Quran ini. Yang Allah muliakanlah orang yang memuliakan Quran. Yang mensikapi Quran dengan tujuh sikap tadi. Yang Allah hinakan adalah orang yang har-har baik kepada Al-Quran hari-hari yang baik, cuek. Nih, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Famanit taba'a hudayya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa orang yang mengikuti petunjuk aku? Petunjuk aku itu Al-Qur'an. Fala yadhillu wa la yashqa. Di dunia dia tidak akan sesat. Walayashko dia tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya dia berada di atas suratul mustaqim. Karena mengikuti Quran sebab Quran itu sendiri salah satu di antara makna dari suratul mustaqim. Suratul mustaqim kan banyak maknanya, itu salah satu Al-Qur'an. Salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, Inna hadal Quran huwa hablullahil matin, wa dzikruhul hakim, wa huwa siratuhul mustaqim. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kuat, peringatan Allah yang maha bijaksana, dan siratuhul mustaqim. Siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ini Quran tuh. Siapa yang ingin berada di atas suratul mustaqim Ikuti Quran. Dijamin nggak sesat. Faman ittaba'a hudai fala yadhillu. Siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, dia tidak akan sesat, tapi berada di atas shiratal mustaqim. Wala yashqa, dia tidak akan binasa di akhirat. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Allah selamatkan dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, Wa man an dhikri fa inna lahu لَهُ dhanka wa nahsuruhu يَوْمَ qiyamati a'ma Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Peringatanku itu Al-Quran juga. Kalau konteksnya ancaman kepada orang yang berpaling, maka Al-Quran disebut peringatan Allah. Hati-hati. loh. Jangan sampai kalian berpaling. Tapi kalau konteksnya adalah iming-iming bagi orang yang mengikutinya, Al-Quran disebut hudan. Petunjuk. Petunjuk Al-Quran. Peringatan Al-Quran. Famanitaba hudaya. Siapa yang mengikuti petunjuk itu Al-Quran falayadilu wa dia tidak akan binasa sesat dan tidak akan binasa wa man an dzikri siapa orang yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an fa inna lahu ma'isyatan dongka bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpah yang sempit di dunia Walaupun harta berlimpah, walaupun jabatan, pangkat, kekuasaan tinggi, Walaupun pengikut pendukung pasukannya banyak. Jauh atau berpaling dari Quran, sumpek loh, sempit loh. Gak akan tenang loh. Justru hartanya, kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya menjadi siksaan. Kenapa? Dia mengkhawatirkan semua yang dimilikinya. Antum jangan dikira para konglomerat itu dengan uang tek-tekan, triliunan, itu tenang hidupnya. Enggak loh, stres. Perusahaan yang ini takut bangkrut, dan yang sana takut rugi, yang di sini takut dikorupsi oleh anak-anak buahnya, ah macam-macam. Terus dihitung perusahaan ini untungnya tahun ini berapa, Dalir itu makin banyak perusahaan makin dir, ngontrolnya, ngitungnya juga nya Takut kalau ada apa-apa, sekali ada kesalahan oleh orang yang berkuasa bisa saja dikurang-korek ya. ah, penggelapan pajak kayak gitu ini macam-macam. Makanya khawatir. Yang berkuasa begitu, cuma lima tahun berkuasa. Khawatir digoyang, khawatir dikudeta, khawatir diungkit-ungkit kesalahannya, kekeliruannya, khawatir dipertanyakan ijazahnya, macam-macam kan? Tidak senang mereka. Khawatir setelah turun dari jabatan, gerwak tadi tewa. Ada orang yang setelah tidak berkuasa langsung ditangkap? Banyak. Bahkan ketika masih berkuasa juga ada ya yang <laughs> ditangkap di OTT. Baik benar atau rekayasa, yang penting mah itulah resiko dari politik praktis. Jadi nggak tenang tuh. Saya setelah turun dari jabatan harus yakin bahwa saya tidak akan diapa-apakan secara bidana nih. Harus mulus nih, jangan sampai turun dari jabatan jeblos ke penjara kan begitu tidak tenang kenapa ini Wa man awrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka kehidupannya akan sumpak sempit stres depresi berada di bawah ketidaktekanan itu di dunia di akhirat gimana wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma di akhirat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Orang itu komplain, protes, Rabbi lima hasyartani ama wa kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia bisa melihat, melek. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha Wa kalian yaumatun sa Demikianlah dulu waktu kalian hidup di dunia. Datang kepada kami ayat-ayat kami ini Quran nih. Tapi kalian mengabaikannya. Kalian melupakannya. Demikian juga pada hari ini kalian diabaikan. Kalian dilupakan. Kalian dihinakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis jenis perbuatan. Jenis perbuatannya merendahkan Al-Qur'an, Allah akan rendahkan dia. Jenis perbuatannya dia buta terhadap Al-Qur'an, Allah akan butakan pada hari kiamat nanti. Inilah yang dimaksud dengan hadis riwayat Muslim tadi, "Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dimuliakan oleh mereka, Allah muliakan. Dan Allah hinakan kaum lain karena dia menghinakan Al-Qur'an juga. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Ya. Nah, jadi bentuk rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang yang memuliakan Al-Quran begitu beragam. Di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itulah, maka salah satu cara untuk meraih rahmat Allah, muliakan Al-Quran. Perlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan yang tadi. Imani, yakini Al-Quran ini benar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya baca sesering mungkin. Sebanyak mungkin. Kalau bisa odaj, odaj. Sehingga sebulan tamat. Odaj itu one day, one juz. Satu hari, satu juz. Sebulan tamat kembali lagi. Tapi nggak paham artinya nggak masalah. Bertahap, pokoknya baca dulu dengan bacaan yang benar, ya. Ketiga, hafalkan walaupun nggak paham arti. Keempatnya, pahami maknanya. Kelimanya, amalkan dalam kehidupan keseharian. Keenamnya ajarkan, ketujuhnya bela ini Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran seperti itu, maka rahmat Allah akan Allah curahkan dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya di dunia, sampai juga di akhirat. Tidak hanya dalam aspek duniawi, tapi juga aspek ukhrawi. Tidak hanya secara zahir, tapi juga aspek batin. Inilah cara yang kedua agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga Perbanyak istighfar Dengan mengatakan Astaghfirullahaladzim Perbanyak taubat apa istighfar bedanya dengan tobat? Kalau berpisah maknanya sama, tobat, istighfar, istighfar, tobat. Tapi kalau menyatu karena ada Allah berfirman Anistagfiru rabbakum thumma tubu ilai. Beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Istighfar dan tobat diperintahkan dua-duanya dalam satu ayat. Maka maknanya istighfar hanya memohon ampunan secara lisan. Begitu berdosa astagfirullahaladzim. Kalau taubat mencakup tiga persyaratan bila hanya berdosanya kepada Allah. Pertama berhenti dari dosa itu. Kedua menyesal Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Istighfar mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 46. Kata Allah, "Ya qaumi, Lima tas lima nabi bisayyah qabla al hasana Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Hai kaumku, kenapa kalian itu begitu cepat melakukan dosa, keburukan, bukannya kebaikan? Lalu di akhir ayat laula tastaghfiruna Allah Kenapa kalian tidak segera istighfar? Meminta ampunan kepada Allah. La'allakum turhamun. Agar kalian memperoleh rahmat. Istighfar mengundang turunnya rahmat. Kenapa? Tidak dikatakan, kenapa kalian tidak istighfar agar kalian diampuni? Enggak. Tapi agar kalian diberi rahmat. Karena rahmat lebih luas dari ampunan. Kalau rahmat otomatis sudah mencakup ampunan. Kalau ampunan belum tentu mencakup rahmat. Laula Allah. Kenapa kalian tidak meminta ampunan kepada Allah la'allakum turhamun agar kalian memperoleh rahmat? Ya, rahmat itu sudah mencakup ampunan dan ada hal lain. Kita pernah membahas doa fakfir lana warhamna anta maulana. Surah Al-Baqarah ayat terakhir ya. Jadi doa minta ampun, ampuni dosa-dosa warhamna dan rahmati kami. Kalau meminta ampunan untuk masa lalu, dosa yang sudah kita kita lakukan. Kalau warhamna, rahmati kami ini untuk masa yang akan datang. Jaga diri kami jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa tadi. Istiqomahkan kami di atas taubat ini. Jangan sampai terjerumus lagi, terjerumus lagi ke dalam dosa yang pernah dilakukan. Jadi dalam rahmat sudah tercakup ampunan terhadap dosa yang lalu tuh. Makanya laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak minta ampunan kepada Allah agar kalian dapat rahmat? Ayat ini mengisyaratkan istighfar bisa menurunkan rahmat kepada si pelaku istighfar. Nah bentuk rahmatnya macam-macam dijelaskan dalam ayat lain juga dalam banyak hadis. Di antaranya siapa? kalau kita banyak istighfar hujan turun tuh, tapi hujan rahmat bukan hujan azab. Kemudian apa namanya oh, harta dipermudah oleh Allah. Lihat tuh surah Nuh Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara Kata Nabi Nuh, Ya Allah, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah karena Allah maha pengampun. Ini sudah ada isyarat kalau istighfar diampuni oleh Allah. Plus, ada plusnya. Ini yang mem membedakan makna rahmat dengan ampunan. Maka kata Allah yursilis sama alaikum idraro. Kalau kalian banyak istighfar. Selain turun ampunan Allah, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Ikhwan maju lagi, punten. Punten. Itu ada akhwat yang mau masuk karena kalau di luar kecipratan hujan. pasang hijab. Maju, maju, maju, maju. Ya akan lama lagi ngaji, tenang ngaji. Sebentar lagi. Nggak akan sampai subuh. Kata Allah, kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan. Allah limpahkan harta-harta. Allah berikan anak-anak. Allah jadikan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Lingkungan hidup Allah akan kondisikan senyaman mungkin bagi kalian kalau kalian banyak istighfar. Ini ayat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi satu aksi istighfar mengundang banyak hasil. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah ditanya oleh orang, "Ya Imam, di daerah saya klik Lama tak hujan kemarau, gersang tuh." air kering, tumbuh-tumbuhan pada mati, binatang kelaparan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Datang lagi seorang wahai imam, ini tazawwajtu wa lam yurzaq li walad." Saya sudah lama nikah tapi kok nggak dikasih anak juga ya. Kata beliau, "Banyak-banyak istighfar." Datang lagi seseorang, bahwa dia ini dilanda kemiskinan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, susah dapat orang eh, uang. Kata dia istighfar. Tiga keluhan satu solusi. Begitu orang-orang ini pergi, murid-murid Imam Hasan Al Basri nanya, kenapa saat apa tiga keluhan satu jawaban? Kata beliau, itu adalah firman alam tasma'u qaul Allah azza wa jalla faqul astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin Tidakkah kalian mendengar firman Allah Beristighfarlah kalian kepada Allah Dia maha pengampun Allah akan menurunkan hujan karena istighfar kalian Allah juga akan Berikan limpahkan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini ayat. Perbanyak istighfar. Lihat, bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada yang istighfar. Makanya nah, tak heran, salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Berkata Rasul saw alaihi wasallam, "Man minal istighfar." ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayikin makhraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib Siapa orang yang memperbanyak istighfar maka Allah akan jadikan bagi orang itu dari setiap ham ham itu keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan, kesedihan, ya. Allah akan jadikan uh, eh, ketika dia sedih istighfar Allah akan berikan kegembiraan, kebahagiaan. Allah akan jadikan bagi dia di setiap kesempitan Allah akan berikan jalan keluar min kulli dhayyikin makhrajah. Warazakohullah min haythulayyah tasib Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka teh ya? baik waktunya, momennya, sebabnya, jumlahnya. Ujuk-ujuk wah datang aja rizki yang tidak diduga jumlahnya, waktunya dan segala-galanya. Ini karena apa? Istighfar. Lihat rahmat yang Allah turunkan. Rahmat kan kita sudah jelaskan maknanya kasih sayang Allah dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam bentuk tadi diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, diberikan kebahagiaan ketika dia bersedih, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, ya. Sesuai dengan ayat yang dalam surah Nuh tadi, yursilis sama yumdidkum idrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lihat, efek dari istighfar tidak hanya ampunan. Makanya Allah menyatakan laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak memperbanyak istighfar ke Allah? Agar kalian diberi rahmat. Bukan agar kalian diampuni, bukan tapi diberi rahmat. Karena rahmat lebih luas daripada ampunan. Tak heran kalau orang sesuci Nabi Alaihi Wasallam sudah dijamin semua apa namanya dosanya diampuni yang dulu dan yang akan datang. Kata Allah liyakfirullahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Allah itu sudah mengampuni dosa kamu yang dulu ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan. Beliau orang yang paling bisa menjaga diri dari dosa dan sudah diberi jaminan ampunan kalau dosa itu dilakukan. Tapi istighfarnya. Beliau menyatakan, Wallahi inni la astagfirullah fil yaum akthar min sab'ina marrah demi Allah aku selalu beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali para dosa jarang dalam riwayat lain 100 kali kita mah dosa terus istighfarna sehari sekali dua kali iya. Eh, eta ge lamun keheul ka batur ada orang menyebalkan Astagfirullahaladzim. Baru tak keluar istighfar. Tapi istighfarnya bukan <laughs> minta ampun kepada Allah. Istighfar itu jadi alat nyarekan batur astagfirullah si ke sebelum pisan kan gitu? Apakah istighfar seperti mengampuni dosa? Mungkin malah menambah dosa. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi tuh. Jadi salah satu cara untuk memperoleh rahmat dari Allah perbanyak istighfar. Basahi itu bibir kita, lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja asal jangan di WC bari hujan. Astagfirullahaladzim, jangan itu. Istiza itu ya. Di luar WC lah ya. Di luar WC. Istighfar perbanyak istighfar. Bahkan ah istighfar juga diperintahkan setelah kita selesai melakukan ibadah Bukan hanya ketika berdosa lalu istighfar. Setelah ibadah juga istighfar. Beres sholat, yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar tiga kali. Karena Rasulullah SAW idan sarafa min salati istighfar thalatan. Setelah beliau Nabi SAW sholat selesai istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh, itu sudah melakukan ibadah. Kok nggak nyambung habis ibadah mestinya alhamdulillah gitu. Karena istighfar ini mah. Kenapa dianggap nggak nyambung? Sebab otaknya nggak bisa menyambungkan. Kenapa setelah ibadah itu harus istighfar? Dangkal otaknya tak sampai. Tapi kalau otak para ulama mah sampai. Oh, karena ternyata di dalam sholat pun kita banyak melakukan dosa. Dosa apa? Dosa dalam bentuk melalaikan hak-hak Allah yang tidak tertunaikan di dalam sholat kita. Dalam sholat kita harus ikhlas. Dalam sholat kita harus mutaba'ah. Dalam sholat kita, nah ini nih harus khusyuk. Ini yang sulit. Mutabah mah bisa di, di, di, diikhtiarkannya. Pelajari hadis-hadis tentang sholat, lalu kita praktekkan, bisa. Ikhlas mungkin bisa. Khusyuk mah susah tuh. Teorinya secara teori khusyuk teh gampang. Prakteknya yang sulit, yang susah. Maka kelalaian kita di dalam sholat melahirkan dosa. Allah mengancam orang yang sholatnya kayak gitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun nih yang tidak khusus diancam makanya dosa kan ya dosa pantas beres sholat astagfirullah astagfirullah karena banyaknya kekurangan kelalaian yang kita lakukan di dalam sholat maka pantas minta ampunan ada banyak hak Allah yang tidak bisa kita tunaikan di dalam sholat. Maka pantas istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita sudah bermaksiat. Dosa itu ada dua kata Imam Al-Zahabi. Dosa karena mengabaikan perintah Allah. Dosa karena melanggar larangan Allah. Dalam sholat mungkin kita mengabaikan perintah Allah. Perintah untuk khusyuk. Perintah untuk ikhlas. Perintah untuk mutaba'ah. Perintah untuk menunaikan di awal waktu. Berjamaah, bersama imam, di masjid. Nah seperti itu. Itu perintah-perintah yang menjadi hak Allah untuk kita tunaikan. Mungkin banyak kita lalaikan. Pantas beri salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih layak lagi kita untuk beristighfar. Ya, Inilah amalan ketiga yang mengundang turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memperbanyak istighfar. Keempat, Salah satu di antara amalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak kebaikan, ihsan. Kenapa? Karena dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah menyatakan Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada para muhsinin. Orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan banyak ragamnya. Pertama ampunan, iya. Karena berbuat baik itu termasuk hasanat. Semua hasanat menggugurkan dosa. Innal hasanati yadhibnas sayiat. Itu yang pertama. Kedua jelas memperoleh pahala. Karena berbuat Ihsan perintah Allah wahsinu. Berbuat ihsanlah kalian. Nah, kalau ini dikerjakan pahala pasti. Ketiga, cinta Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik itu beragam. Ada pahala, ada ampunan, ridho Allah pasti ya. Ada juga cinta, kasih sayang Allah wallahu yuhibbul musinin. Allah ber, uh, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu ihsan? Ihsan ternyata tidak sekadar berbuat baik kepada orang lain saja. Apalagi ini, apalagi ini. Orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Itu baik, baik. Bagus, bagus. Tapi bukan itu ihsan. Lebih dari itu, ada pengorbanan, nilai pengorbanan loh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik." Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaik. Ini nih. Ihsan itu hanyalah kamu berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepadamu, telah berbuat buruk kepadamu. Kita balas dengan kebaikan. Ini ada nilai pengorbanan? Ya, ada. Siapa yang tidak mangkal kalau orang jahat ke kita, berbuat buruk? Kita inginnya dendamnya. Membalas keburukan minimal dengan keburukan yang sama, kadang-kadang ingin lebih. Allah Azza wa Jalla menyatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Faidal ladhi bainahu bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliun hamim. Tiba-tiba orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Orang berbuat buruk kepada kita, mungkin dia benci kepada kita. Ada iri, ada dengki, ada memusuhi. Makanya berbuat jahat. Pas berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Apa akibatnya? Orang itu malu sendiri. Akhirnya dia ngaku salah, minta maaf, lalu berubah. Tadinya memusuhi, menjadi mencintai. Tadinya membenci jadi menyayangi. Tadinya anti menjadi simpati. Tadinya menan, menentang menjadi mendukung. Tadinya renggang menjadi rapat, menjadi akrab. Allah menyatakan eh, apa firman Allah tadi idfa billati asan. fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamim balas keburukan itu dengan kebaikan, maka orang yang tanya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah tuh. Menjadi awan yang sangat akrab. Nah, jadi ihsan ada nilai pengorbanan menghilangkan ego, gengsi dan amarah karena kejahatan orang kepada kita itu dulu yang harus kita sisihkan kita, kikis kita, hilangkan, lalu dibalaslah dengan kebaikan. Yang seperti itu jarang. Jarang orang yang mampu melakukan yang seperti itu. Rata-rata orang mau berbuat baik kepada orang yang tidak jahat. Itu bagus-bagus kita menolong orang lain yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita, kita melepaskan kesulitan orang lain, orang itu tidak pernah berbuat jahat kepada kita, ya itu bagus, itu amal soleh. Allah akan membalas. Wallahu fi aunil amdi maka amdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Man yassara mu'siran, siapa orang yang memudahkan mu'sir. Musir itu Orang yang punya hutang kesulitan gitu melunasi hutang. Oleh kita dimudahkan. Kapan mau bayar? Minggu depan. Sebulan lagi nggak apa-apa. Diberi tempo. Bulan depan. Punten cacan ayah. Artosna kamari dianggap meser baso. Nggak apa-apa sebulan lagi. Gitu tah. Lunaskan. Maka orang itu melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan di akhirat nanti. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Itu kan kebaikan kepada sama manusia. Siapa yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, Allah curahkan rahmat. Dalam bentuk dia ditolong, dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia ditutup aib-aibnya sebagaimana dia pun menutup aib-aib orang lain. Terlebih kalau ihsan itu dilakukan kepada orang yang jahat kepada dia, ini luar biasa. Dari sinilah kita mengetahui betapa dahsyat efek dari berbuat baik karena melahirkan kebaikan dari seluruh aspek, aspek lahir, aspek batin, aspek dunia, aspek akhirat, aspek individu, aspek masyarakat. Coba kita berbuat kepada orang lain. Secara psikis kita ngemplong, tenang, senang, bahagia. Antum pernah nggak mengalami ada orang yang kesulitan sampai nangis sampai apa namanya ekspresi wajahnya bikin kita prihatin. Kita bantu, kita tolong. Pertolongannya bagi kita nggak seberapa, bagi dia seberapa. Itu tangisannya itu berubah yang tadinya nangis sedih menjadi nangis bahagia. Ekspresinya kan beda, tangis sedih dengan tangis bahagianya. Bisa-bisa memeluk kita. Doa nate muru dua tuh. Sing disehatkan, sing diganti lebih dari ini rizkinya. Keluarganya disehatkan, sing masuk surga tuh. Doa orang yang susah terus kita bantu itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla sok tukang parkir biasa dua ribu dua ribu kita kasih dua puluh 20000 dan jazakallah nage ngegeleger tuh jazakallah sing di gentosan langkung tiki, ada doanya tuh Dah pas ribu mah saya doa tuh. Prit maju, prit maju. Kamu benggol 500 dialungkeun. Tah, ya, teu butuh gitu nya. Kayak kitanya dongkol. Si tukang parkirnya murukusunu. Tukang parkirnya juga dongkol, cuma diberi segini. Nanti pas mobil nakadede dikuat. Nggak bisa begitu nanti. Tapi coba kalau kita kasih lebih 20 ribu, uh, jazakallahu Pas kita parkir, mengak mengak sih. Tadinya nggak ada tempat, di, dikasih dia. Ya. Kemudian pas dia nggak ada, kita sudah parkir dulu. Oh, hafal mobil kita dijaga atau? anu nyaran dia okay, dicarek eh tong nyaran dia ke dia mahal ya <laughs> dielapan deh coba kalau umpamanya kita parkirnya tetap umpamanya pergi ke suatu tempat pakai travel kereta atau parkir di sana rutin setiap beres kita kasih lebih si parkirnya biasa 10 ribu kita kasih 20 30 dan itu suatu saat pas kita kesetah bersih. Si teh? Si mobil tadi lapan. Lihat kasih sayang dia kepada kita. Tepira 20 ribu. Tah. Makanya kalau ngasih parkir tak ulah pelit. Ya. Jalin silaturahmi kepada tukang parkir. Agar dekat, akrab dengan kita berbuat ihsan dengan niat infak sodakoh maka plong kita coba kalau akibat kebaikan kita orang-orang jadi suka jadi senang secara sosial kita enak secara psikis kita tenang tentram nyaman semua orang senyum kepada kita gitu kan secara duniawi kita nyaman secara ukhrawi janji Allah al-jaza min jinsil amal. Siapa yang melakukan kebaikan ke banyak orang, Allah akan berbuat baik kepada dia. Siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan permudah urusan dia. Dan siapa yang menutup aib orang, Allah akan tutup aib dia. Ini semua salah satu bentuk atau beberapa bentuk ihsan. Lihat rahmat Allah yang turun kepada orang itu. Hati ngemplong, perasaan nyaman, hubungan dia secara, secara sosial baik, diberi pahala, diberi ampunan, diberi rahmat, diberi segala macam. Maka jadilah orang yang baik, muhsin, berbuatlah kebaikan ke banyak orang, sekalipun kepada orang yang jahat kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tunggu sensasi. Allah akan turunkan rahmat dalam berbagai macam bentuk. Makanya tak heran kalau Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah keberapa? Keempat. Amalan keempat agar kita dirahmati oleh Allah adalah berbuat ihsan. Yang pertama tadi apanya lupa lagi? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua memuliakan Qurannya. Yang ketiga banyak-banyak is istighfar. Yang keempat, banyak-banyak berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Kelima, ini dampaknya ini menyeluruh loh. Poin kelima ini tidak boleh diabaikan. Poin kelima ini akses, aksi sosial. Tapi dampaknya kepada ibadah, kepada kekhusyuan, dan terlebih kepada nasib kita di akhirat luar biasa. Ya, jangan abaikan aspek kelima. Amalan kelima untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah ada yang menduga ya. Karena waktunya sekarang habis, sudah lebih dari yang disediakan. Kita tinggal memiliki beberapa menit untuk bertanya jawab Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung boleh, kalau mau pakai tulisan juga bagus. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Uh, eh, Alhamdulillah kecemburuan saya terjawab saat yang lain bisa bertanya dengan tulisan, saya cuma bisa mengenalkan. Hmm. Pencemburu eh, dia. <laughs> Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum. Eh, nama saya Jamus dari Melong Asih. Jamus? Jamus. Eh, Kadarullah saya tidak bisa melihat dan sudah lama saya mengharapkan bisa berkomunikasi dengan Pak Ustaz kayak gini. Eh, yang pertanyaannya apakah eh, ada persamaan atau keterangan bahwa Allah mengharapkan atau menghendaki kebaikan seseorang diantaranya yang dipercepat eh, siksanya atau ajabnya di dunia atau dimudahkan dia untuk eh, menuntut ilmu sama artinya dengan Allah mengharapkan mengharapkan ini berarti dikehendaki Allah untuk mendapatkan rahmat Allah? Itu ya yang saya tanyakan Pak. Mohon eh, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah Allah menghendaki sama dengan Allah mengharapkan gitu? Baik. Allah berkehendak iya. Salah satu di antara sifat Allah Allah berkehendak. Ada dua jenis kehendak Allah. Iradatullah atau masyiatullah. Pertama, masyiatullah asyariyah. Kehendak Allah yang syar'i. Dalam bentuk syariatnya. Perintah dan larangan. Apa yang Allah perintahkan itu kehendak Allah berupa syariat yang harus dilakukan oleh manusia. Apa yang Allah larang itu kehendak Allah yang harus dijauhi oleh semua manusia. Itu disebut iradah syariah Iradah syariah pasti dicintai oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti dicintai, ya. Tapi ada tapinya. Tidak semua iradah syariah terlaksana, terwujud, terbukti. Contoh, Ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hey manusia beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ini iradah syariah. Allah menghendaki semua manusia ibadah. Sekarang buktinya semua manusia ibadah tidak? Tidak banyak yang tidak ibadah, lebih banyak yang tidak daripada yang ibadah, ya enggak? Walaupun kehendak Allah yang syar'i ini dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terlaksana atau terbukti. Banyak manusia yang tidak ibadah. Banyak yang menentang. Termasuk kepada sama muslim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu iradah syar'i Hai hey manusia beriman, bersaumlah kalian. Wajib bagi kalian saum. Allah menghendaki kaum mukminin saum. Apakah semua mukmin saum? Tidak. Banyak yang tidak. Ini iradah syar'i Kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah mah keinginan Allah, kehendak Allah yang Allah terapkan di alam ini. Itu berupa takdir. Kalau iradah Allah yang kauniyah pasti terjadi, pasti terlaksana. Kullu ma sya'akana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi di sini kehendak Allah tapi kehendak yang kauniyah bukan kehendak yang syar'iyah. Harus agak mikir dikit ya. Kalau iradah syariah semua pasti dicintai oleh Allah tapi tidak belum tentu terjadi. Kalau irodah kauniyah pasti terjadi tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Contoh Allah menghendaki kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat menghendaki apa tidak? Jangan dulu dijawab. Tapi dirinci kalau kehendak syariah tidak menghendaki. Tapi kehendak kauniyah, ya Allah menghendaki. Apa buktinya Allah menghendaki secara kauniyah? Buktinya ada enggak perbuatan syirik? Ada. Ada enggak kekufuran, kebinahan, kemaksiatan? Ada. Berarti Allah menghendaki. Tapi Allah benci syirik, benci kufur, tidak ridha kepada kebidahan dan kemaksiatan menghendaki walaupun membenci. Kalau memang Allah benci, kenapa dikehendaki atunya? Ah, ini pasti ada hikmah tertentu. Pertama sebagai ujian tuh bagi manusia, ya. Diuji dengan syirik, dengan kufur, dengan binah dengan kemaksiatan. Rata-rata keburukan itu menyenangkan untuk dilakukannya. Allah haramkan judi, Allah haramkan mabuk, Allah haramkan zina, Allah haramkan ini dan itu. Yang Allah haramkan biasanya menarik ya enggak? Ada yang mabuk banyak walaupun mabuk itu mahal. Cikopi mangan ribu. Nah, untuk mabuk mah sebotol jutaannya. Mahal, enggak sembarang orang. Enggak punya uang nggak punya uang untuk membelinya, ngelem, murah meriah, ada. Selalu tuh menarik gitu, dicari cara agar bisa melanggar ayat ini, ya. Apalagi judi juga begitu. Zina apalagi mahal, katanya sekali zina 80 jutanya. Dan seterusnya. Tapi peminatnya banyak. Pertama ujian tuh. Kedua, adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat melahirkan banyak perbuatan agung, amalan agung yang tanpa keburukan itu perbuatan agung ini tidak akan ada. Contohnya apa? Contohnya dakwah. Kenapa ada dakwah? Sebab ada orang yang syirik, yang kufur, yang bid'ah dan maksiat. Kalau semua orang tauhid, ahli ibadah, ahli sunnah, nggak ada dakwahnya nggak? Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad fisabilillah. Ada mati syahid. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir yang ngeyel. Ya. Yeah. Orang yang lebih membela syirik, kufur, dan penyimpangan lain. Lahir jihad. Kalau tidak ada keburukan, nggak ada jihad. Semua orang iman, amal soleh, bertawid. Ngapain siapa perang lawan kita? saya mau jihad nggak ada lawan, eh. dan banyak lagi ya. Itu jadi banyak hikmah di atas irodah kauniyah yang buruk seperti syirik kufur dan yang sejenisnya ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adanya syirik, kufur, bid'ah dan seterusnya atau godaan itu menyebabkan nilai keimanan, nilai ibadah, nilai amal soleh menjadi lebih tinggi. Kalau orang digoda, tapi tetap dia istiqomah itu hebat. Kalau orang mau ibadah digoda, tapi tetap dia ibadah, itu nilai ibadahnya luar biasa. Tapi kalau nggak ada godaan, ya Kenapa Allah cipta akan iblis? Kan iblis jelas bibit rurujit indung rurusuhnya. Ah, baru keluar nah, bibit rurujit indung rurusuh. Jadi sumber keburukan. Kenapa Allah ciptakan? Oh, hikmahnya banyak. Selain godaan, ya, selain umpamanya ujian, juga membuat nilai ibadah menjadi lebih hebat. Kalau orang digoda oleh iblis dan turunannya, agar berhenti ibadah, agar ibadah tapi ria, ibadah ikhlas tapi <laughs> bid'ah macam-macam. Nah, digoda pokoknya mah, tapi orang itu tetap hebat ibadahnya, hebat, ikhlas, mutabaah, khusyuk. Wah, ini nilainya sangat tinggi ya dan banyak lagi. Nah, itulah dua jenis iradah Allah. Ada iradah syariah, ada iradah kauniyah. Irodah syariah berupa syariat. Irodah syariah pasti dicintai oleh Allah. Tapi belum tentu terjadi. Karena banyak manusia tidak ibadah. Kalau irodah kauniyah pasti terjadi. Karena ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau irodah kauniyah belum tentu disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan tentang irodah dari Allah. Adapun Allah berharap dengan makna roja, maka tidak. Allah tidak mengharapkan <laughs> apapun dari manusia. Allah ghaniyun anil alamin. Tidak butuh apapun dari manusia. Kalau Allah merintahkan ibadah kepada kita, bukan karena Allah butuh diibadati, tidak. Ibadah sehebat apapun, nggak nambah apapun bagi Allah. Kedurhakaan seluruh makhluk kepada Allah nggak ngurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah berfirman, Ya bna Adam, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajul minkum mazada fi mazada dzalika fi mulki syai'a. Hai hey anak Adam, kalau kalian semua dari awal sampai akhir, jin atau manusia, semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Hati terbaik kan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kalian jin manusia sebaik hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya hebat, amal solehnya hebat maka semua itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. nggak ngaruh kepada Allah. Sebaliknya, yabna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Hei anak Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir jin dan manusia memiliki seburuk-buruk hati, se seburuk hati iblis. Kalau semua makhluk sebejat iblis semuanya, durhaka semuanya kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi kita ibadah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita ada feedback dari ibadah kita, ya. Nah, jadi Allah tidak butuh apapun, tidak berharap apapun dari manusia karena Allah ghaniyun anil alamin. Wallahu a'lam. Ana mau tanya, kalau misalkan ada dolar motor yang akarnya eh, dolar dealer namanya. Ayat silih itu. Kalau ada dealer motor yang akarnya jual beli tapi nyicilnya ke leasing, apakah itu ada unsur riba? Tergantung, lihat. Kalau ada keterlambatan, ada denda, ada. Itu riba. Tapi saya mau bayarnya nggak akan telat. Dijamin tanggal satu juga langsung. Tidak akan ada keterlambatan. Mau ada keterlambatan atau tidak, kita menandatangani, menyetujui akad yang di dalamnya mengandung unsur riba. Sudah meridoi hal itu, itu sudah terlarang. Walaupun kitanya tidak akan telat, tidak akan terkena denda, gitu ya, tetap tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ma malaysa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Nah, sistem kredit motor mobil di leasing itu melanggar ini. Umpama kita butuh motor ke dealer. Nah, ini ada nih harganya umpama 20 juta. Motor itu milik dealer. Tapi transaksi kita ya, bukan dengan dealer tapi dengan bank. Si dealer itu menjual motor itu ke bank secara cash. Oleh bank dijual ke kita secara apa? Kredit. Ketika terjadi akad jual beli bank dengan kita, terjadi transaksi yang pasti ada unsur ribanya. Status motor itu masih milik dealer. Jadi bank menjual motor yang belum menjadi miliknya karena si bank belum membayar ke dealer. Sudah dijual ke kita. Ya. Setelah tanda tangan nih uang DP beres baru oleh pihak bank dibayar ke ke dealer. Jadi bank menjual motor itu ke kita dalam keadaan motor itu belum menjadi miliknya, tapi milik si dealer. Jadi bank menjual barang yang bukan miliknya ini tidak sah, tidak boleh ya. Allahu a'lam. Ustaz, apakah boleh sedekah subuh? Duh, naik sedekah subuh segar. Saya berikan kepada ibu saya yang kebetulan lagi membutuhkan. Eh, bagus. Ada dua nilai kekerabat itu ya. Ya, pertama sodakohnya, yang kedua nilai silaturahminya ya. Kalau kerabat kita fakir, miskin, kita akan inf zakat, infak, sodakoh. Kerabat lebih awal, lebih dahulu daripada kepada yang lain ya. Kalau kerabat sudah terpenuhi masih ada sisa untuk infak dan sedekah ya kepada orang lain. Bagaimana orang yang suka baca Quran tapi akhlaknya buruk dan suka menyakiti hati orang lain. Nah gitu. Bagaimana apa? Ketika dia membaca Al-Quran secara ikhlas, dia dapat pahala. Ketika dia menyakiti orang lain, dia dapat dosa. Ketika berbuat baik ada pahala, kadar pahalanya sesuai dengan kualitas dari perbuatan baik. Ketika dia menyakiti orang lain, dosa. Segera apa? Tergantung kadar kedoliman dia kepada orang lain tersebut. ya. Bagusnya, jangan sampai percuma baca Quran, masih suka menyakiti. Akhirnya berhenti baca Quran, menyakitinya terus. Terbalik. Teruskan baca Quran, menyakitinya kurangi bahkan berhenti ya. Ada akhwat sudah pakai jilbab, percuma pakai jilbab. Tapi julid. Si akhwat ya kalau gitu saya buka lagi. Salah. Pertahankan jilbabnya, buang julidnya. Ya, tahu julid? Belum? Kuper. Kudet saya juga dulu gitu, tapi ada yang nanya julid, naon julid. Ternyata julid singkatan dari julur lidah. Jadi suka komen yang negatif ke orang lain gitulah. Hilangkan julidnya minimal kurangi, pertahankan jilbab. Ini ada orang suka baca Al-Quran tapi julid. Pertahankan baca Qurannya, hilangkan julidnya. Ah, ini laporan pengaduan. Ustaz, bagaimana jika suami hmm, tidak mau belajar ilmu agama? Tapi hanya istri saja, apakah suami akan dapat pahala? Pahala dari istri yang belajar agama meskipun suami tidak? Ya tidak tuh. Yang belajar istri yang dapat pahala suami. Kecuali kalau suami nyuruh, dapat pahala nyuruh. Mah, sok ngaji ngarah soleh. Mama kayaknya sudah lama nggak ngaji, makanya agak cuek nih ke bapak. Ayo ngaji-ngaji. Ketika nyuruh mamahnya ngaji, dapat pahala. Tapi tidak dapat pahala dari ngaji istri Istrinya aja yang dapat pahala, suaminya tidak. Tapi suaminya dapat pahala dari menyuruh istrinya mengaji. Iya. Ya. Bagaimana jika ibadah tidak sesuai tuntunan Rasul SAW tidak berada dalam anjuran Nabi alaihi Iya, ini ibadah ya yang ditanyakan. Ibadah berarti disyariatkan, berarti bagian dari agama ini. Tata cara pelaksanaannya harus mencontoh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Inilah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah maknanya saya hanya akan beribadah kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya saya hanya akan beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang melaksanakan agama, agama ya, agama bukan dunia, ibadah yang disyariatkan, tata caranya tidak sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah, tapi cara pelaksanaan tidak sesuai dengan contoh dari aku, dia ditolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min Siapa yang mengada-adakan salah satu urusan agama yang tidak ada aturan, contohnya, ketetapannya dariku itu ditolak. Pertama itu. Kedua, diazab. Ayat menyatakan surah An-Nur ayat-ayat terakhir. Faliyah dari ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Tidaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Nabi SAW menyatakan, wasyarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hal yang terburuk perkara-perkara yang buruk yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Agama ya, bukan dunia. Bukan mic, eh kalau nggak mau binah jangan pakai mic. Mic nggak ada di sana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong aja aanya. Ah, ah, Istiza melecehkan kepada sunnah Nabi sallallahu Masalah speaker, kamera, internet, urusan dunia, bukan urusan agama. Silakan kalian berkreasi. Kebinahan yang dilarang diada-adakan itu dalam perkara agama. Di zaman nabinya tidak ada, der diada-adakan dan dianggap bagian dari agama itu. Jadi itulah yang akan teralami, ditolak dan diadab Terakhir ya. Mohon nasihatnya Ustaz, anak kan ngontrak rumah. Tapi yang punya orang non-muslim. Terus kan anak belum berpakaian secara syar'i. Kalau ada dikontrakan. Maksudnya di rumah gitu, dalam rumah ya nggak perlu pakai jilbab terus. Asal nggak ada laki lain. Anak kan belum berpakaian secara syar'i kalau ada di Maksudnya di dalam rumah apa ketika keluar ya? Mungkin pakai jilbabnya ketika ngaji aja gitu ya. Kawarung mah bulu cunek. Soalnya kondisinya belum memungkinkan. Mohon nasihatnya Ustaz baiknya gimana untuk saya dan keluarga. Kondisi belum memungkinkan. Ini kurang jelas, belum berpakaian syar'i di rumah kontrakan itu. Maksudnya ketika keluar rumah masih bubu lucun atau di dalam rumah tidak berjilbab. Kalau dalam rumah tidak berjilbab, tak ada lelaki lain kecuali suaminya, anaknya atau mahramnya ya boleh. Ahwat yang bersadar itu jangan dibayangkan di rumah, di kamar, di WC di sadar. Ya enggak. Di rumah mah bulusun We. Selama tidak ada lelaki lain. Ya silakan dibuka ya. Tapi kalau yang dimaksud ya kalau keluar rumah ke warung belum berpakaian syari, nah tuh. Setiap keluar pakai jilbab dulu. Tapi kondisi belum memungkinkan. Saya nggak kebayang. Maksud kondisi tidak memungkinkan itu gimana? oge di jilbab keluar sudah. Masuk rumah buka lagi. Maksudnya belum memungkinkan teh kumaha nah dindingnya kaca semua kelihatan dari luar gitu atau kumah. Jadi pokoknya berupayalah untuk menutup aurat ketika ada laki-laki lain di dalam rumah atau di luar rumah. Dan boleh ini jilbab dibuka ketika nggak ada laki-laki lain kecuali mahramnya. Itu saja ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan memberikan keistiqomahan kepada si penanya ini. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.